dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah akan hadir kembali kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah asy yang ke-14 tahun 1438 Hijriah atau bertepatan 2017 Masehi dengan tema Stabilitas Bangsa dan Negara Tanggung Jawab Bersama Insyaallah dengan pemateri Asyik Dr. Khalid Az-Zawfiri Hafidahullah Ta'ala dari Kuwait Asyik Dr. Muhammad Ghalib Hafidahullah Ta'ala dari Yaman Asyik Usama bin Sa'ud Al-Amri Hafidahullah Ta'ala dari Arab Saudi Asyik Hamid Khamis Al-Junaibi Hafidahullah Ta'ala dari Uni Emirat Arab Asyik Dr. Hisham Al-Hausani Hafidahullah Ta'ala dari Uni Emirat Arab. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 5 sampai 6 Zulqodah 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 sampai 30 Juli 2017. Bertempat di Jakarta Islamic Center, Tugu Utara Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kajian ini terbuka untuk umum pria. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 085 319 732 909 atau di nomor telepon 081 513 978 370 atau di nomor telepon 081 Kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Asyariah Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Islam Riyadul Jannah Jakarta. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi website resmi kami di www www.daurahnasional.com dan siaran live kajian ini bisa Anda ikuti di aplikasi Radio Islam Indonesia (RIA). Insya Allah.